Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Allahumma lukna'an manafi'an wa amalan wa taqabbalan wa najatan fi dunya wal akhirah amin Wa bisanadil mutasil ilal imam ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala annahu qala fi kitabihi nazhatin nazar ila qawlihi thummal gharabatu imma an takuna fi asis sanadi ila akhir dengan sanad yang tersambung kepada Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Nuzhatun Nazar nah, beliau mengatakan thummal gharabatu nah jadi Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala setelah menerangkan panjang lebar mengenai pembagian hadis ke dalam mutawatir dan khabar ahad atau akhbar ahad yang mana akhbar ahad terbagi tiga masyhur, aziz dan gorib. Sekarang Imam Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullahu taala menerangkan tentang gorobah atau gorib lebih detail lagi bagaimana penjelasannya. Nah, beliau rahimahullahu taala mengatakan tumal gorobatu. Kemudian al gorobatu yaitu kesendirian, keasingan, kegoriban. Nah, imma antakuna imma ada kalanya antakuna ada apa gorobah atau keasingan itu fi asli sanadi di asal sanad. Nah, beliau mengatakan bahwa gorobah namanya keasingan ketika kita membahas hadis gorib. Nah, ada kalanya keasingan, kejanggalan, atau kesendirian itu, kesendirian perawi itu ada kalanya di asal sanad. Apa yang dimaksud asal sanad? Nah, ai maksudnya fil maudi'i di tempat alladhi yang yaduru beredar apa al isnadu isnad isnad yang memiliki kesendirian perawinya alaihi atas tempat wayar jiu dan kembali apa isnad nah ada kalanya gorobah atau keasingan, keterasingan seorang perawi di dalam sebuah sanad itu berasal atau berada di asal sanad? Apa itu asal sanad Yaitu sebuah tempat di mana beredarnya sanad dan kembalinya sanad tempat beredar dan kembalinya sanad. Nah, sebuah gorobah tersebut berada di asal sanad yaitu sebuah tempat yang mana sanad tersebut tempat di mana sanad tersebut kembali dan beredar. Yaitu yang mana walau ta'addadat walaupun ta'addadat banyak apa at-turuku beberapa jalur beberapa jalur sanad ilaihi kepada tempat tersebut. Nah, Wahwa yang dimak dan yang dimaksud al maudi tempat beredarnya dan kembalinya asal tersebut adalah wahwa dan ia tempat itu torofuhu ujungnya sanad alladhi yang fihi di dalam ujung apa atau siapa as-sahabiyu sahabat. Nah, Imam Ibn Hajar Asqalani mengatakan bahwa terkadang gorobah atau keasingan, kegoriban sebuah hadis, sebuah sanad itu ada di asalnya sanad, yaitu tempat ujung dari sanad tersebut, tempat ujung yang mana di ujung tersebut ada seorang sahabat. Nah, kita berandai-andai baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meriwayatkan atau menyampaikan hadis, nah, kemudian didengarkan oleh sahabat, didengarkan oleh tabiin sampai ke sohibul kitab. Nah, yang dimaksud asal sanad yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani adalah yaitu berada di asatan yaitu di mana adanya sahabat. Jadi Rasulullah, sahabat tabi'in. Nah, Imam Ibnu Hajar mengatakan namanya gorobah keasingan tersebut ada terkadang ada di asal sanad, yaitu di puncaknya atau di awalnya sanad. Ya setelah Rasulullah, sahabat, tabi'in. Nah, gorobah tersebut ada di ketika tabi'in seorang tabi'in meriwayatkan hadis dari seorang sahabat. Nah, ini e, asing artinya apa menyendiri seorang tabiin tersebut menyendiri meriwayatkan hadis dari seorang sahabat tidak ada lagi yang meriwayatkan hadis dari sahabat tersebut kecuali tabiin itu saja nah ada kalanya namanya gorobat tersebut ada beras, berada di asal-asal seperti ini ini yang pertama e, kemudian Imam Mujahid mengatakan aula au atau la takunu tidak ada apa gorobah atau keasingan Kadzalika seperti demikian itu, maksudnya seperti demikian itu di asal sanad. Nah, atau ada kalanya yang kedua, kegorobahan ini tidak berada di asal sanad, artinya bukan berada di sahabat, bukan berada di ketik e, periwayatan tabiin dari sahabat, bukan. Biayyakuna bahwa apa bahwa ada apa atafarudu menyendiri atau keganjilan, keasingan itu fi ihi di sepanjang sanad atau di tengahnya sanad. Contohnya ka'ayyarwihi seperti meriwayatkan pada hadis anis sahabi dari seorang sahabat siapa aksaru banyak min wahidin lebih banyak min wahidin dari satu orang sumayatafarodu kemudian menyiniri biriwayatihi dengan riwayatnya an wahidin dari satu orang minhum dari tabiin siapa sahsun wahidun satu orang nah yang kedua ada kalanya namanya gorobah atau tafarud menyendiri ini bukan di asal sanat bukan di puncak sanat bukan di awal sanat tapi berada di tengah-tengah sanat Nah, seandainya mungkin kita gambarkan Nabi Muhammad SAW, kemudian sahabat, kemudian tabiin, nah, kemudian tabi tabiin seterusnya Namanya tafarud yang jenis kedua ini adalah tafarud di tengah-tengah sanad, bukan di awal sanad yang mana seorang tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Contohnya Rasulullah, sahabat, tabi'in. Nah, dari tabi'in ini ternyata ada tabi'in lain yang meriwayatkan hadis dari sahabat tersebut. Sehingga jalurnya mungkin banyak tiga orang, empat orang sebagainya, lebih daripada satu orang, sehingga kegoribannya tidak ada di awal sana tidak ada kegoribannya atau kejanggalannya atau keasingannya. Baru mungkin setelah itu dari beberapa tabiin ini ada periwayatan yang tafarut. Mungkin seorang tabiit tabi'in meriwayatkan hanya satu orang saja dari tabi'in tersebut. Kemudian dari tabi tabi'in riwayatkan dari muridnya, muridnya ternyata juga menyendiri. Nah, inilah yang disebut tafarut di tengah sana. Berbeda kalau tadi tafarut atau kegorobahannya atau keasingannya ini di awal sanad, di aslus sanad, yang mana seorang tabiin hanya tabiin saja meriwayatkan dari sahabat, sedangkan di jenis kedua gorobahnya ini adalah di tengah sanad. Nah inilah penjelasan yang diterangkan oleh Ibn Hajar Al Asqalani. Nah yang mana dari tabiin tersebut sebenarnya kalau jenis yang kedua tabiin yang meriwayatkan kepada sahabat tersebut ini banyak tidak hanya satu orang namun di antara tabiin tersebut ketika meriwayatkan hadis kepada muridnya barulah mulai muncul tafarud mulai muncul gorobah mulai muncul keasingan Nah, seorang mungkin tabiin dia meriwayatkan kepada muridnya ternyata hanya murid itu saja, hanya tabiut tabiin saja yang meriwayatkan dari gurunya tabiin. Tidak ada lagi selain dia. Kemudian juga seorang tabiut tabiin meriwayatkan hadis kepada muridnya ternyata hanya murid itu saja yang meriwayatkan hadis dari gurunya, tidak ada perawi lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan tafarud fi asna isanad. Tafarud keasingan, kegoriban di tengah sanad. Nah, Kemudian Imam Ibnu mengatakan fal awwalu maka adapun yang pertama yaitu tafarrud atau gorobah di asal sanad di awal sanad istilahnya adalah al fardul mutlaku kesendirian secara mutlak, tafarud secara mutlak, kegoriban secara mutlak. Jadi di sisi muhadisin, ahli musalah hadis, namanya e, ke, ke, kesendirian, kegoriban, menjendirinya perawi periwayatan hadis atau sanad di awal sanad disebutnya istilahnya adalah fardul mutlak. Contohnya kahadisin nahyi seperti hadis larangan anbai ilwala dari jual beli wala. Wala itu adalah harta seorang budak yang dimerdekakan oleh majikannya. Nah, ketika si budak ini meninggal, hamba saya ini meninggal, maka yang berhak mewaris harta tersebut adalah orang yang memerdekakannya atau orangnya atau majikannya yang memerdekakan budak tersebut. Nah, disebut harta ini sebutnya adalah harta wala. Nah, contohnya adalah larangan hadis larangan jual beli wala, juga wa'an hibatihi larangan dari memberikan wala. Yang namanya wala ini tidak bisa diperjualbelikan, juga tidak bisa dihibahkan kepada orang lain selain kepada orang yang memerdekakannya atau mukti. Nah, ini hadis tersebut Contohnya adalah contoh hadis yang fardul mutlak. Kenapa? Tafarwada menyendiri bihi dengan hadis tersebut siapa Abdullah bin Dinar. Nah, Abdullah bin Dinar ini seorang tabi'in, seorang tabi'in. Nah, ia meriwayatkan an Ibnu Umar dari Ibnu Umar. Ini contoh yang pertama. Contoh fardul mutlak tafarud di asal atau di awal sanad. Yang mana seorang tabi'in yaitu Abdullah bin Dinar hanya ia saja yang meliwatkan kepada gurunya sahabat Ibnu Umar. Tidak ada sahabat, tidak ada tabiin lain yang meliwatkan hadis tersebut dari Ibnu Umar. Makanya dinilai sebagai hadis yang fardul mutlak, tafarud secara mutlak karena tafarudnya atau kogoribannya ada di asal sanad atau di awal sanad. Nah, contohnya. Juga contoh yang kedua, contoh kedua e, jenis fardul mutlak wa qad yatafarradu terkadang menyendiri bihi dengan hadis siapa rawin perawi yang lain selain uh, tabiin tersebut selain Abdullah bin Minar an zalikat mutafarridi dari demikian perawi yang menyendiri Kahadisi contohnya kahadisi syu'abil imani seperti hadis tentang cabang-cabang keimanan. Jadi ada hadis tentang hadis yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan yang lafadznya al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa abduluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi hadis yang membicarakan tentang cabang-cabang keimanan. Nah, ini pun termasuk dinilai sebagai hadis yang jenis fadlul mutlak. Kenapa? Karena tafarudnya, kogoribannya berada di asal sanad atau di awal sanad. Nah, sebagai bentuk e, contohnya, kenapa hadis ini hadis syu'abul imani dikategorikan sebagai fardu mutlak? Kenapa? Karena tafarroda menyendiri bihi dengan hadis siapa Abu Solih. Nah, Abu Solih ini seorang tabiin. Dia menyendiri meriwayatkan hadis syu'abul iman an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, seorang sahabat. Nah, ternyata juga watafaroda dan menyendiri bihi dengan hadis siapa Abdullah bin Dinar Abdullah bin Dinar itu sahabat eh, tabiin seperti penjelasan sebelumnya tadi Abdullah bin Dinar seorang tabiin ia mendapatkan tersebut dari tabiin yang lain yaitu an Abi Solih dari Abu Solih jadi periwayatan tabiin dari tabiin yang lain jadi satu satu tobakoh tapi saling meriwayatkan hadis nah inilah juga termasuk jenis eh, hadis yang fadul mutlak yang mana Abdullah bin Dinar seorang tabiin meriwayatkan hadis dari gurunya dua tabiin yaitu Abu Solih guru dalam periwayatan karena sama-sama tabiin nah Abu Abdullah bin Dinar meriwayatkan hadis dari tabiin yang lain yaitu Abu Solih nah Abu Solih meriwayatkan hadis dari sahabat e, Abu Hurairah ini pun termasuk fardun mutlak kenapa karena ke, ke tersendiriannya keterasingannya, kogoribannya, ketafarudannya, menyendirinya ada di asal sanad, ada di awal sanad. Nah inilah contohnya jenis fardul mutlak. Kemudian waqadaya stamiru. Nah, Imam Ibnu Hajar menjelaskan ternyata jenis fardul mutlak ini ternyata bisa juga berlanjut tafarudnya sampai ke murid-murid di bawahnya, sampai tobakoh tabawah berikutnya sampai sahibul kitab. Beliau mengatakan waqadaya stamiru terkadang terus-menerus apa at wudhu menyendiri fi jami'i fi jami'i ruwatihi. Nah, namanya tafar tersebut terkadang terus sampai semua tobakoh sanadnya sampai ke sohibul kitab, ke sada sohibul musannif. Ya terus, misalkan sahabat yang meriwayatkan sahabat tersebut hanya tabiin satu orang, yang meriwayatkan tersebut hanya tabiin tapi satu orang saja, terus satu orang satu orang satu orang hanya apa disebut sebagai gorib kenapa karena memang hanya satu orang saja yang dari gurunya satu orang satu orang sampai sohibul kitab sampai sohibul musonib nah ini jami urwatihi menyendiri hanya satu orang saja setiap tobako hanya satu orang saja yang meriwayatkan hadis dari gurunya nah terkadang seperti itu terkadang juga au aksaruhum au aksarihim atau kebanyakan mereka atau tafarud ini secara Eh, secara kuantitasnya kebanyakan mereka artinya mungkin dari 100% atau dari 10 tobako ternyata 8 tobako menyendiri tapi dari dua tobako ternyata riwayatkan banyak orang. Nah, jadi bisa jadi tafarut ini semua tobako sanatnya menyendiri, artinya dari mulai sahabat sampai sahibul kitab, semua yang meriwayatkan hanya satu orang, atau aksaruhum, hanya kebanyakan saja. Globalnya memang menyendiri, tapi ada beberapa tobakoh ternyata diriwayatkan secara banyak orang, tidak hanya satu orang. Nah, inilah jenis fardul mutlak. Dengan catatan fardul mutlak ini sebuah hadis disebut fardul mutlak apabila tafarudnya berada di asal sanad atau di awal sanad. Nah, inilah contoh penjelasan yang sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, wafi musnad al-Bazzar. Nah, sekarang Imam Ibnu Hajar menjelaskan apa saja kitab kitab hadis yang memuat hadis-hadis mutlak. Dia mengatakan wafi Musnad Al-Bazzaz uh, di dalam Musnad Al-Bazzaz Mu'jam Al-Ausad dan Mujam Al-Ausad di Tobroni milik Imam At-Tobroni juga termasuk Mu'jam Sogir diterangkan tidak hanya Mu'jam Al-Ausad dan Mu'jam Sogir pun termasuk yang ditulis Imam Al-Tobroni itu ansilatun kathirotun ada contoh yang banyak lidalika pada demikian itu hadis fardul mutlak. Jadi kalau kita ingin melihat jenis hadis yang fardul mutlak bisa kita lihat di Musad Al-Bazzaz juga Mu'jam Sogir dan Mu'jam Al-Ausatnya Imam atau Broni. Itu banyak memuat-muat hadis yang fardul mutlak. Fardul mutlak artinya kesendiriannya berada di asal sanad atau di awal di awal sanad. Nah, baik fardul mutlak tersebut memang semua tobakohnya menyendiri Tadi jami urwatihi tafarud berarti semua tobakoh perawinya tafarud atau aksarhu. Intinya musnad atau musnad al bazaz juga mu'jam atau broni baik mu'jam awsa dan mu'jam sogir ini memuat hadis-hadis yang fardun mutlak. Kemudian, oh maaf, ini ternyata <clears throat> bukan al bazaz tapi al bazar Maaf, kami misal mengucapkan musad al-bazzar Musad Al-Bazzar ini juga Mu'jam Al-Awsad dan Mu'jam Sughir ini banyak memuat hadis-hadis fardhu mutlak. Penyebutannya keliru. Musad Al-Bazzar. Nah, kemudian jenis yang kedua tadi terangkan bahwa yang pertama adalah fardhu mutlak yaitu kesendirian di asal sanad atau di awal sanad. Nah, wasani dan adapun yang kedua yaitu gorobah atau keasingannya berada di tengah-tengah sanad. Jadi bukan di asal sanad, bukan di awal sanad, tapi di tengah-tengah sanad. Namanya apa istilahnya? Itu adalah fadun nisbi, al fadun nisbi, yaitu ketafarudan atau kesendirian yang nisbi. Yang nisbi artinya mutlak. Dia hanya dilihat dari satu sisi saja, bukan semua sisi. Dia tafarud hanya dinilai dari satu sisi saja, bukan dari beberapa, dari bukan dari semua sisi. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua adalah fardun nisbi, sumia dinamakan fardun nisbi Nisbian nisbi kenapa karena likaunit tafarudi karena kondisi tafarud fihi di dalam sanad itu hasola muncul binisbati dinisbatkan ila saksin muayyanin pada seseorang tertentu wa ingkana walaupun ada apal hadisu hadis fi kenyataannya itu masyuron masyur. Nah dinamakan kenapa hamdun nisbi karena nisbi ini dilihat hanya dari satu sisi saja, dilihat dari satu orang saja, dilihat dari satu perawi saja. Kenyataannya hadis tersebut memang hadis yang masyhur, banyak meriwayatkan, tapi karena dilihat dari satu jalur saja, ternyata memang ada tafarut, maka dinamakan fardu nisbi. Contohnya seperti hadis sahabat Ibnu Umar. Kemudian dari yang meriwayatkan pada Ibnu Umar adalah eh, tabi'in yaitu Nafi Kemudian Nafi muridnya adalah Imam Malik bin Anas. Nah, ternyata yang kepada Imam Malik Anas adalah hanya satu orang saja. Dilihat dari jalur seorang perawi dari Malik, kemudian dari Nafi, kemudian dari Ibnu Umar, ini tafarud. Namun setelah dilihat ternyata periwayatan secara menyeluruh ternyata di antara perawi yang meriwatkan kepada Nabi tidak hanya Imam Malik saja, ada tabiin tabiin yang lain, ada tabiut tabiin yang lain, tidak hanya Imam Malik, ada dua orang, tiga orang sebagainya. Namun ketika dilihat hanya satu sisi saja yaitu sisi e, Imam Malik bin Anas atau jarumnya Imam Malik bin Anas ternyata hanya menyendiri atau hanya satu orang yang meriwalkan, maka dikatakan fardun nisbi ketika dilihat pada jalurnya Imam Malik bin Anas. Tapi ketika dilihat dari jalurnya Imam Nafi atau tabiin Nabi, tabiin seorang apa ya, muridnya Imam Ibnu Umar, Maula atau bekas budaknya Ibnu Umar, ternyata banyak perawi yang meriwayatkan tidak hanya Malik bin Anas saja. Jadi masyhur ketika dilihat dari jalur yang lain, tapi nisbi, tafarud nisbi ketika dilihat dari jalurnya Imam Malik bin Anas. Ini contohnya seperti itu. Juga contoh yang lain adalah hadis innamal a'malu bin niat Innamal a'malu bin niat pun bisa dikatakan sebagai fardun nisbi Kenapa? Karena ketika dilihat di satu jalur, ternyata hadis tersebut dikatakan tafarud nisbi, fardun nisbi. Ternyata ketika dilihat jalur yang lain, ternyata di riwayat-riwayat setelah tobako berikutnya ini ada banyak perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah ini katakan fardun nisbi. Nah itulah perbedaannya antara fardun mutlak dengan fardun nisbi. Nah, wayakilu dan sedikit apa itlah kulfardi memutlakan istilah fardu alaihi atas fardun nisbi. Jadi ketika kita menggunakan istilah fardun nis, eh, istilah fardu sedikit atau jarang menggunakan istilah fardu kepada fardu nisbi. Yang sering apa? Istilah fardu nisbi ini dikatakannya istilahnya adalah gorib. Jadi kalau kita mengatakan atau ada kita membaca kitab hadis atau kitab musul hadis, seorang ulama mengatakan hadal hadis e, fardu dan sebagainya. Maka fardu sini adalah fardu untuk fardun mutlak. Sedikit digunakan istilah untuk hadis yang fardu nisbi karena fardu nisbi ini istilahnya adalah gorib. Nah, nal goriba, nah alasannya nal goriba karena istilah gorib wal farda dan istilah al fard itu mutarodifani sama maknanya taroduf mutarodifan dua hal yang sama maknanya walaupun lafadznya berbeda gorib dan fardu berbeda lafadznya kalimatnya tapi maknanya sama lugotan secara bahasa wastilahan dan secara istilah nah Imam Ilahir mengatakan bahwa ketika kita membahas atau e, membaca kitab ada istilah ulama fardu ini kebanyakan digunakan untuk istilah hadis yang fardul mutlak adapun untuk penyebutan istilah fardu kepada hadis yang fardu nisbi jarang, sedikit. Kenapa? Karena istilah fardu nisbi ini namanya, istilah khususnya adalah gorib. Alasannya karena istilah gorib dan fardu ini mutarodib sama maknanya baik secara bahasa maupun istilah menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar antara istilah gorib dan fardu ini mutarodif sama maknanya, baik secara bahasa maupun istilah. Menurut Imam Ibn Hajar, kenapa kami mengatakan menurut Imam Ibn Hajar? Karena memang sebagian ulama mereka membedakan antara istilah fardu dengan dengan gori. Nah, seperti yang terangkan oleh Imam Hajar, beliau mengatakan ilah kecuali ya, baik isyarat memang ada sebagian ulama yang berbeda pendapat dengan Imam Ibn Hajar, anna ahlal istilah sesungguhnya ahli istilah, ahli atau ulama, ahli mustalahul hadis Goyaru membedakan bainahuma di antara keduanya. Di antara keduanya Di antara keduanya istilah gorib dan istilah fardu. Min haitsu dari kiranya kasratul istimali banyaknya penggunaan atau banyaknya istimal penggunaan wakil latihi dan sedikitnya penggunaan. Nah, sebagian ahlu mustalahul hadis, ulama ahlu mustalahul hadis, mereka membedakan antara istilah gorib dengan istilah fardu. Dilihat dari mana? Dilihat dari banyak dan sedikitnya penggunaan istilah tersebut. Nah, fal fardu maka adapun istilah fardu itu aksaruma kebanyakannya sesuatu yutliku nahu memutlakan mereka ahlul hadis hu pada hadis ala fardul mutlaki atas istilah fardul mutlak. Jadi kalau ketika kita melihat ada istilah fardu di kalangan muhadis, di kalangan ahlu musalah hadis, maka istilah tersebut kebanyakan digunakan untuk istilah fardul mutlak. Kalau ada kata fardu menyendiri, al fardu, maka itulah maksudnya lah fardul mutlak. Namun wal goribu dan adapun istilah al gorib itu aksaruma kebanyakannya apa-apa sesuatu yutliku nahu memutlakan mereka ahlu hadis, ahlu musul hadis pada hadis alal fardun nisbi atas istilah fardun nisbi. Nah kalau gorib, istilah gorib ini kebanyakan diperuntukkan istilah gorib ini untuk fardun nisbi. Jadi mereka membedakan. Kalau fardun mutlak adalah al fardu, kalau fardun nisbi dinamakan al ghorib Nah, wahada dan adapun ini, ini perincian pembedaan istilah fardu dan gorib berdasarkan banyak dan sedikitnya penggunaan istilah tersebut itu min haitsu itlaqul ismi dilihat dari banyak atau memutlakan secara nama ism secara sifat atau secara ism ma atas keduanya istilah algorib dan istilah al-fardu jadi ketika ulama sebagian ulama membedakan istilah algorit dan fardu ini mereka melihat membedakannya secara penamaan, secara istilah. Algorit punya makna untuk fardu nisbi, al fardu untuk istilah fardul mutlak. Dilihat dari ism atau sifat atau penamaan. Namun wa amma min haitsu isti'maluhu adapun dilihat dari segi penggunaan mereka muhadisin ahli musalah hadis dilihat dari al-fi'lal mus al-fi'lal dari segi fi'il mushtaq fi'il itu artinya uh, asal kata dari fi'il jadi ketika kita menggunakan istilah gorib fi'ilnya apa agroba atau gorwoba kalau fardu dari tafaroda nah fi'il mushtaqnya dari situ ketika para ulama menggunakan istilah gorib dan fardu kalau dilihat dari isimnya mereka membedakan. Namun kalau untuk penggunaan secara fi'il mushtaq atau secara penyebutan mereka fala yufarikuna maka tidak membedakan mereka. Fayakuluna maka mereka mengatakan, mereka para ulama mengatakan fil mutlaki di dalam e, istilah fardul mutlak wanisbi dan istilah fardul nisbi mereka mengutapkan Tafar wada menyendiri bihi dengan hadis siapa fulan dan seorang fulan au agroba atau menyendiri bihi dengan hadis siapa dan fulan nah kalau dilihat dari sisi fiil mustaknya mereka tidak membedakan baik untuk penyebutan e, fardun nisbi ataupun fardun mutlak jadi kalau para ulama mengatakan tafar wada bihi fulan atau agroba bihi fulan ini bisa dua kemungkinan bisa digunakan untuk istilah fadun nisbi juga untuk istilah fadun mutlak. Kenapa? Karena mereka memang menyebutnya ketika menyebutkan istilah tersebut menggunakan fiil mustaknya sama saja, baik istilah tafaroda atau agroba. Jadi gitu. Bedakan antara pembedaan istilah dilihat dari segi isim atau nama. Nah, untuk isim ini mereka membedakan fardu untuk fardun mutlak, gorib untuk fardun nisbi. Namun kalau secara fiil mustaq yaitu penyebutan fiilnya ketika ulama menggunakan eh, atau menyebutkan secara fiil mustaknya mereka tidak membedakan tidak membedakan antara yang mutlak maupun yang nisbi karena mereka sama-sama terkadang dalam kitab mereka mengatakan tafaroda algroba dan sebagainya karena secara fiil memang keduanya sama inilah perbedaannya dilihat dari isim dilihat dari fiil mustak harus dibedakan wakori dan dekat min hada dari ini perbedaan perbedaan antara penyebutan istilah gorib dengan istilah fardu dekat atau serupa apa ikhtilafuhum perbedaan mereka muhadisin fil munqati di dalam istilah al munqati wal mursali dan istilah mursal nah sama seperti halnya perbedaan mereka para ulama di dalam penyebutan istilah gorib dan fardu mereka para ulama pun berbeda di dalam penyebutan istilah mursal dan munqati. Hal apakah huma keduanya mutagoyironi berbeda? Istilah mursal dan munqati ini berbeda. Aula atau tidak? Nah, sama ketika kita melihat para ulama ketika menyebutkan dalam kitabnya istilah mursal, istilah munqati, mereka pun ikhtilaf Melihat istilahnya dibedakan dari segi isim dan fi'il mustaq. Sama seperti perbedaan para ulama ketika menyebutkan istilah fardu dan dan gorib. Nah, fa'aksarul muhaddisin, maka kebanyakan para muhaddisin itu ala tagoyuri atas perbedaan antara istilah mursa dan mukoti Nah, memang karena memang secara istilah baku Nah, kebanyakan ulama memang membedakan antara istilah mursal dan munkoti. Perbedaannya apa? Mursal adalah hadis yang mana dalam sanadnya menggugurkan seorang sahabat. Menggugurkan seorang sahabat. Karena diadakan mursal. Jadi, istilah mursal adalah masa kotomin urwatihi as Itu istilah mursal. Tapi istilah munkoti adalah hadis yang mana sanatnya di dalam sanatnya ada satu perawi yang kan baik itu kalangan manapun dari tengah awal sana tengah sana nah, ini istilah munkoti tapi untuk munkoti lebih ke umumnya adalah perawi yang digunakan adalah selain sahabat nah para ulama mereka membedakan antara istilah mursa dengan istilah munkoti yaitu lakin nahu akan tetapi perbedaan tersebut inda itlakil ismi ketika memutlakan nama atau sifat atau penyebutan nah sama jadi para ulama yang membedakan istilah munkoti dan mursal mereka membedakannya ketika memang menyebutkan nama, menyebutkan istilah, menyebutkan sifat. Mana yang mursal, mana hadis yang mursal, mana yang munkoti. Memang dibedakan. Namun wa amma inda istimalil fi'lil mushtaki maka dan adapun ketika menggunakan secara fi'il mushtaq, secara fi'il mushtaq fayastamiluna maka mereka menggunakan al-irsala fi'il al-irsal atau fi'il dari master al-irsal fakot saja fayakuluna maka mereka mengatakan arsalahu telah memursalkan hu pada hadis siapa fulan dan fulan nah istilah arsalahu fulan ini sawaun sama saja karena ada dari demikian itu hadis mursalan mursal au munqati'an atau munqati. Nah, adapun secara fi'il mustaq para ulama tidak membedakan. Jadi ketika mereka para ulama menuliskan dalam kitabnya arsala fulanun, ini bisa berlaku untuk istilah e, hadis mursal maupun istilah munqati walaupun menggunakan redaksi arsala. Arsala itu dari kata irsal. Nah, secara fi'ilnya arsala ini bisa di dimaksudkan adalah untuk dimaksudkan untuk istilah hadis mursal maupun istilah hadis munqati secara fi'il mushtaq. Tapi kalau secara isim, secara penamaan, secara istilah sifat yang baku, mereka membedakan kebanyakan ulama membedakan antara istilah mursal dengan munqati. Istilah mursal adalah hadis yang mana di dalam periwayatan hadisnya atau perawidisnya ada sahabat yang diwurkan. Sedangkan munqati istilah untuk hadis yang mana di perawinya ada salah satu perawi yang digugurkan, dibedakan. Nah, tapi secara film mustaf mereka tidak membedakannya. Nah, kenapa mungkin timbul pertanyaan kenapa menggunakan redaksi arsala? Kenapa tidak menggunakan redaksi kotoa? Nah, ini untuk membe untuk memberikan membedakan karena jarang istilah kotoa ini tidak bisa digunakan untuk istilah untuk mewakili istilah mursa dan istilah munkoti. Makanya mereka lebih para ulama lebih menggunakan redaksi arsala ful arsala arsalahu fulanun memursalkanhu pada hadis siapa fulan fulan atau arsalahu memutuskan sanadhu pada hadis siapa fulanun fulan. Jadi untuk arsalahu ini lebih pas digunakan daripada redaksi kotoa. Makanya mereka menggunakan arsal. Nah untuk arsalahu ini bisa dua kemungkinan. Bisa untuk istilah mursal, bisa untuk istilah munkoti. Wa min samata dan dari sanalah penggunaan istilah irsal secara fi'il mustaq yang mana bisa digunakan untuk istilah mursal secara isim dan istilah munqati secara isim atlaqo memutlakan siapa goir wahidin selain satu orang artinya banyak orang dari kalangan muhadisin yang mana miman termasuk orang lam yulahid yang tidak memperhatikan mewakili isti'malihim pada tempat-tempat penggunaan istilah mereka para muhadisin. Nah, mereka memutlakan, mereka mengatakan, mereka menyangka ala kasirin kebanyakan minal muhadisin para muhadis annahum sesungguhnya mereka muhadis itulah yuga yuruna tidak membedakan mereka bainal mursali wal munqati di antara istilah mursa dan munqati. Nah, Imam Ibnu Hajar hendak menjelaskan kepada kita bahwa banyak dari kalangan ulama yang memang tidak e, yulahid, tidak memperhatikan istilah perbedaan antara mursal dan mungkoti. Akhirnya mereka mempunyai persangkaan bahwa para muhadisin ini memang sejatinya tidak membedakan antara istilah mursal dan istilah mungkoti. Padahal tidak seperti itu. Ada perbedaan antara istilah mursal dan mungkoti secara isim dan ada istilah mursal dan mengkoti, kalau dilihat secara fi'il mustaq. Nah, karena banyak kalangan yang tidak memperhatikan ini akhirnya mereka tidak membedakan sehingga mereka punya persangkaan keliru. Mempunyai persangkaan keliru mengatakan mempunyai persangkaan bahwa memang para ahli hadis ini tidak membedakan antara istilah mursal dan mengkoti. padahal tidak seperti itu. Nah, makanya Imam Nawawi mengatakan walaisa dan tidak ada apa perkara tersebut kadzalika seperti demikian yang disangkakan. Nah, apa yang disangkakan kebanyakan orang, kebanyakan ulama yang tersebut tidaklah seperti itu. Lima, karena apa-apa haram nahu yang telah menguraikan kami hu pada penjelasan. Sebagaimana telah kami jelaskan di sebelumnya bahwa para ulama membedakan antara istilah mursal mengkoti secara isim dan tidak membedakan antara istilah e, irsal untuk penggunaan pada mursa dan munkoti karena orang kebanyakan mereka tidak memperhatikan ini akhirnya mereka keliru Walaysa al amru kadzalika Allah wa qalla dan sedikit siapa man orang nabbaha yang memperhatikan ala nuktati atas poin dalika demikian itu penjelasan nah sedikit sekali yang memperhatikan perbedaan ini atau poin dari perbedaan ini membedakan antara istilah mursal munkoti secara isim secara sifat, secara istilah penamaan dengan apa yang disampaikan para ulama ketika mereka menggunakan fi'il mustaq pada arsala yaitu bisa digunakan untuk mursal dan munkoti. Nah, hanya sedikit saja yang intibah, hanya sedikit saja yang memperhatikan ini. Maka nah, itu kebanyakan mereka keliru, mempunyai pemahaman keliru akan apa yang mereka sangkakan. Wallahu dan adapun Allah itu alamu lebih mengetahui. Allah alam Allah yang lebih mengetahui sebagai bentuk tawadu Imam Ibnu Hajar. Jadi kesimpulannya adalah istilah istilah gorib dan fardu ini dibedakan. Para ulama membedakan kalau ketika kita membahas secara isim, secara penamaan. Adapun secara fi'il mustaq mereka tidak membedakan. Terkadang mereka mengatakan agroba bihi fulanun atau tafaroda bihi fulan secara fi'il mustaq. Begitu pula untuk istilah mursal dan mukoti. Kalau secara isim mereka membedakan. Istilah mursal adalah untuk istilah hadis yang dalam sanadnya ada sahabat yang diburkan. Istilah untuk mengkoti adalah hadis yang mana salah satu perawinya ada yang diburkan. Untuk secara isim dibedakan. Tapi secara fi'il mustaq tidak dibedakan karena para ulama seringkali menggunakan redaksi arsala. Setelah fi'il mustaknya adalah arsala. Ini bisa digunakan untuk fi'il mursal ataupun munkoti. Nah, inilah perlu kita pahami. Demikian dapat kami sampaikan semoga bermanfaat. Mohon maaf, mohon maaf atas kekurangannya. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyil amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.